pagi ini telah menyampaikan surah Al-Hajj diawali dari ayat 35 hingga ayat ke-72. Insya Allah untuk besok adalah surah Al-Hajj diawali dari ayat 30, 73 ya, hingga ayat ke-78. Kemudian diteruskan dengan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat ke-44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan pecinta Radio Kaya Malaysia Jakarta Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim Tadarus Bimbingan Membaca Al-Quran Untuk pagi ini kita sudah memasuki surah Al-Asr ya Surah Wal Asri, surah ke-103 Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan terjemah perkataannya juz ke-30 ada di halaman 171. Ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Jangan dibaca wal asri kalau dihentikan jadi wal asr. Itulah waqaf isar. Ini Pak Hari mau dong tajidnya. Silahkan datang ke rumah yatim mau ikut taklim atau mau sekedar mendapatkan kaset atau CD-nya sudah dibikinkan. Untuk tunanetra dan mualaf sudah kami berikan gratis. Ya, yang bukan mualaf dan tunanetra silahkan ditukar aja. Ya sudah di sana ada at kasur sama Wal Asr. Wal Asr ini sudah selesai. Wal Asr wanya jadi kosar, wal alif lam komariah kayak gitu nanti ya. Nih. Wal Asr demi masa ini ada yang mengatakan wal asri ini demi waktu asar. Makanya disebut suratul wusto. Ada juga Allah tak bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Inna ditaukid ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Innal insana sesungguhnya manusia. Ini, insan. Enggak innan nas. Innal insan ini ada dalam tafsirnya Pak Quresia dinyatakan lebih uh, terfokus pada pribadi-pribadi. Jadi tidak tidak manusia secara keseluruhan. Innal insan sesungguhnya manusia. Tapi manusia ya semua gitu ya. Tapi lebih di, di, terfokuskan. Innal insana sesungguhnya manusia lapi khusar, benar-benar dalam kerugian. Seluruhnya rugi. Illal ladina amanu wa amilus salihad wa tawasaw bil wa Illa alladina. Illa kecuali. Siapa? Alladina. Masih rumusnya tahu ya? Alladi yang. Kalau alladina orang-orang yang. Kalau alladinya orang yang. Nah ini jama. Illa kecuali alladina orang-orang yang. Yang mana? Amanu beriman. Mereka beriman. Wa amilu dan mereka berbuat atau beramal. As-salihat kebajikan. Amal soleh. Wa tawasau bil haqq watawa dan waknya dan watawa saub. Mereka saling berwasiat, saling nasihat menasihati bilhak dengan kebenaran. Watawa saubis sober dan mereka saling berwasiat, berwasiat ya, saling mengingatkan, saling menasihati tentang apa bis sober dengan kesabaran. Ini surah ini pendek sekali, ya. hampir dengan sama dengan surat Al Kausar. Tapi eh, beberapa ulama menyatakan terutama Imam Syafi'i. Kalau orang membaca surat ini, memahami, kemudian mengamalkan, andai Al-Quran surat ini saja, selamatlah dunia itu, selamatlah hidupnya itu. Karena pendek tapi mencakup semua. Itu ya. Ini. Menurut tafsir Al-Misbah dinyatakan bahwa surah ini adalah surah Makiyah, diturunkan di Mekah. Demikian pendapat ulama kecuali segelintir dari mereka. Namun surah Al-Asr atau Al-Asr ini telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Diriwayatkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah tidak berpisah kecuali setiap mereka membacakan surah Al-Asr kepada temannya. Jadi kalau kita bertemu dengan sahabat yang lain, setelah mau berakhir, mau berpisah, baca surat ini gitu ya sebagai ikrar janji. <laughs> Tema utamanya adalah tentang pentingnya memanfaatkan waktu dan mengisi dengan aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab jika tidak demikian, maka kerugian dan kecelakaanlah yang menanti mereka. Dinyatakan juga, sering orang menyalahkan waktu. Padahal bukan waktu yang salah, tapi memanfaatannya. Waktu memang tidak pernah akan kembali. Itu ya. Ini kadang-kadang orang yang marahin soal waktu ini adalah waktu milik Allah. Nah, Imam Syafi'i menilai surah ini sebagai salah satu surah yang paling sempurna petunjuknya. Menurut beliau, seandainya umat Islam memikirkan kandungan surah ini, niscaya petunjuk-petunjuknya mencukupi mereka. Kalau diamalkan ini kan, gitu. Ya. Surah ini merupakan surah yang ke-13 dari segi perurutan turunnya. Ia turun sesudah surah Alam Nasrah dan sebelum surah Al-Adiyat atau Wal-Adiyat. Yang artinya disepakati di surat ini berjumlah tiga ayat. Wal-Asri innal insana lafi khusar. Wal-Asr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Dalam surah yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia yang menjadikan seluruh aktivitasnya hanya berupa perlombaan menumpuk-numpuk harta serta menghabiskan waktunya hanya untuk maksud tertentu. Ini al-hakum takasur. Kita malah belum kita bahas ya karena kita dari dari akhir dulu membahasnya. Nah, sehingga menumpuk-numpuk, mengumpulkan harta membuat lali akan tujuan utama dari kehidupan ini. Nah, dalam surah ini, surah Al-Asr ini, wal asri ini, Allah memperingatkan tentang pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya ia diisi. Allah berfirman, "Wal asri innal insana lati khusar Wal as wal asr, jangan wal asri eh, wal asr. Waqaf isar Demi masa sesungguhnya semua manusia yang mukalaf di dalam wadah kerugian, dalam kebinasaan yang besar dalam dan keragaman bermacamnya. Kata al-asr terambil dari kata ya asara, yakni menekan sesuatu sehingga apa yang terdapat pada bagian terdalam daripadanya nampak ke permukaan atau keluar, memeras. <laughs> Angin yang tekanannya sedemikian keras sehingga memporak-porandakan segala sesuatu dinamai iksar ya atau waktu. Nah, tatkala perjalanan matahari telah melampaui pertengahan dan telah menuju kepada terbenamnya dinamai asar ini. Makanya waktu asar kadang-kadang kan pergantian hari dalam Islam itu saat maghrib itu berganti hari. Kalau Masehi kan jam 24 ya, jam 12 malam. Kalau dalam Islam bergantinya hari maghrib itu terbenam matahari berganti hari. Tanggal itu seperti itu ya, berganti tanggal. Nah ini, penamaan ini agaknya disebabkan karena ketika itu manusia yang sejak pagi telah berusaha memberas bekerja dan segalanya akan mendapatkan hasil usahanya pada sore harinya Kadang-kadang orang marah-marah karena tidak sukses di situ. Nih. Kemudian awan yang mengandung butir-butir air yang kemudian berhimpun sehingga karena beratnya ia kemudian mencurahkan hujan juga dinamai al-mu'sirat. Itu nih. Nah, para ulama sepakat mengartikan kata asar ini pada ayat pertama surah ini dengan waktu. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah waktu atau masa di mana langkah dan gerak tertampung di dalamnya. Ada lagi yang menentukan waktu tertentu, yakni waktu di mana sholat asar dapat dilaksanakan. Pendapat ketiga inilah yang kadang-kadang masyur. Pendapat ketiga ini ialah waktu atau masa kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam pentas kehidupan ini. Nah, pendapat yang paling tepat menurut penulis adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu. Nah, menurut Syekh Muhammad Abdul, karena telah menjadi kebiasaan bahwa orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran ini, mereka sering berkumpul dan berbincang-bincang menyangkut berbagai hal dan tidak jarang dalam perbincangan mereka ini terlontar kata-kata yang mempersalahkan waktu atau masa. Dianggap sial nih, <laughs> gitu kan. Waktu dianggapnya sial. Demikian seringkali diucapkan oleh orang Arab waktu itu. Bila mereka merasa gagal. Nah, jika mereka berhasil, kadang-kadang mereka lupa diri. Allah subhanahu wa ta'ala melalui surah ini bersumpah demi waktu untuk membantah anggapan mereka. Tidak ada sesuatu yang dinamai waktu sial dan keburukan usaha seseorang ini. Dan inilah yang berperan dalam baik atau buruknya kesudahan suatu pekerjaan. Waktu selalu bersifat netral. Waktu adalah milik Tuhan, di dalamnya Allah melaksanakan segala perbuatannya. Seperti menciptakan semuanya yang ada di dunia ini, memberi rezeki, memuliakan dan menghinakannya. Nah, kalau demikian, waktu tidak perlu dikutuk. Tidak boleh juga dinamai sial atau mujur. Janganlah mencerca waktu, karena Allah adalah pemilik waktu. Dapat dikatakan, bahwa pada surah ini Allah bersumpah demi waktu dan dengan menggunakan kata asar bukan selainnya. Ini untuk menyatakan bahwa demi waktu, demi masa di mana manusia mencapai hasil setelah ia memeras tenaganya bekerja, ikhtiar, bersusah payah. Sesungguhnya ia merugi apapun hasil yang dicapainya itu kecuali jika ia beriman dan beramal soleh. Tanpa amal, tanpa iman, tidak ada artinya. Jadi ada keserasian antara beriman dan beramal soleh. Kerugian tersebut mungkin tidak akan dirasakan pada waktu dini, tetapi pasti akan disadari pada waktu asar kehidupan menjelang matahari hayatnya terbenam. Itulah agaknya rahasia mengapa Tuhan memilih kata asar untuk menunjuk kepada waktu secara umum. Ini, kalau uraian ini kita kaitkan dengan pendapat Muhammad Abdul di atas, kita dapat berkata bahwa perbincangan yang membawa mereka kepada anggapan bahwa ada waktu yang sial justru terjadi di waktu asar atau menjelang matahari terbenam. Setelah mengetahui hasil usaha mereka, mereka akan tahu sukses atau tidak akan kelihatan. ini. Waktu adalah modal utama manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka ia akan berlalu begitu saja. Ia akan hilang dan ketika itu jangankan keuntungan yang diperoleh, modal pun mungkin hilang. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih di hari esok. Tetapi beliau mengingatkan, tetapi soal waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali hari esok. Waktu sudah berlalu tidak akan kembali. Kemudian memaknai kata al-insan, manusia ini terambil terambil dari kata yang dapat berarti gerak atau dinamisme atau lupa. Nasya, insan, merasa bahagia atau merasa senang. Nah, ketiga arti ini menggambarkan sebagian dari sifat secara ciri khas manusia. Ia selalu bergerak, bahkan seyogianya dia memiliki sifat yang dinamisme, ia juga memiliki sifat pelupa, atau bahkan seyogianya memiliki dinamisme, ia juga seyogianya suka melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Serta ia pun suka merasa bahagia dan senang bila bertemu dengan jenisnya. Atau seyogianya selalu berusaha memberi kesenangan dan kebahagiaan kepada diri dan makhluk-makhluk lainnya. Kata al-insan yang mengambil bentuk ma'rifat Ya, ada nakiroh, ada ma'rifat khusus. Menunjukkan kepada jenis-jenis manusia tanpa kecuali baik mukmin maupun kafir. Nah, Syekh Muhammad Abdul menambahkan bahwa manusia yang dimaksud ayat ini walaupun bersifat umum tetapi tidak mencakup mereka yang tidak mukallaf. Jadi yang mukallaf, mukallaf itu yang sudah balik ya. Itu tidak mendapatkan beban perintah agama. Orang yang belum dewasa, orang gila bukan mukallaf. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang mukallaf yang sudah balik, sudah waktunya menerima beban. Sedangkan kata khusr innama ya ini wal asri innal insana lafi khusr gitu kan mempunyai banyak arti antara lain khusr di sini bisa berarti rugi bisa berarti sesat bisa berarti celaka atau lemah atau tipuan dan sebagainya yang kesemuanya mengarah kepada makna-makna yang negatif atau tidak disenangi oleh siapapun kata tersebut dalam ayat ini berbentuk nakiroh masih umum ia menggunakan tanwin bentuk indefinite dan tanwin itu memberikan arti keragaman dan kebesaran yakni kerugian serta kesesatan, kecelakaan dan sebagainya yang besar dan beraneka ragam. Itu dulu ya tafsirnya ya. Nanti kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak uh, bertadarus surah wal asr ini al asr ini. Dan uh, ada juga yang bertanya, Ari berhubungan dengan surah al asr ini apa itu iman? Itu kan. Kan di situ illalladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah ini saya ambilkan dari kitab Sahih Muslim pada suatu hari kami ini maksudnya Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda bahwa dia telah mengadakan perjalanan jauh. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kakinya menghimpit kedua kaki Rasulullah dan kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Seraya berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta benar yang ini. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yas eh, wa yusaddiquh. Ini. Laki-laki itu bertanya, Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam ialah bersahadat bahwa tiada ada Rabb, tiada ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan mengerjakan haji apabila mampu. Kemudian dia bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Orang itu bertanya kembali. Itu ya. Kini aku beritahu tentang iman. Kalau tadi tentang Islam, Islam itu ya, Islam ialah sahadat, bersahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah jadi kalau ada agama yang mengakui ada ada nabi selain Nabi Muhammad itu bukan Islam. Nabi Muhammad Muhammad Rasulullah adalah nabi nabi dan rasul terakhir. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan mengerjakan haji apabila mampu. Ini. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Serta hari akhir dan beriman kepada kodar, baik dan buruknya. Orang itu lantas berkata, benar. Itu. Kala fa akhbirni anil iman. kala antuk tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi Kata orang itu, kola. Sadakta. Benar. Itu ya. Kini, beritahu aku tentang iman. Kola, pak ni anil ihsan. Iman sudah, Islam sudah, Islam, iman. Nah, kini aku beritahu tentang ihsan. Kola, pak ni anil ihsan. Kola, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa, in, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pak Qala ni Anissa Ini tentang kiamat. Ya. dia bertanya lagi, kini beritahu aku tentang ihsan. Kalau tadi Islam, iman, apa itu ihsan? Rasulullah berkata, beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya, walaupun Anda tidak melihatnya. Karena sesungguhnya Allah melihat Anda. Itu. Jadi yakin betul. Walaupun Allah tidak walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Dia bertanya lagi, beritahu aku tentang uh, azab kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Rasulullah memberikan jawaban. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya. Orang-orang tanpa sandal setengah telanjang. Melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat. Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar. "Ya Umar, atadri man sail?" <laughs> itu ya. Insyaallah ini. Bertanya kepada Umar. "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku kata Umar, Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata bersabda di sini, itulah Jibril datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis lain dinyatakan al-imanu nisfani, nisbun pisobri, wa nisbun bisyukri. Iman itu terbagi dua, separuh dalam sabar dan separuh dalam syukur. Hadis lain diriwayatkan Imam At-Tabari, "Afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta." Iman paling afdal ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Itu Allah Akbar ya. Masya Allah. Ada juga sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar hidup kami ini selamat di dunia dan di akhirat? Ittaqillahi sumakunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Iringi perbuatan ittaqillahi sumakunta. Iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Dan bergaulah wa khulikin nas bi hasan. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang sempurna. Akhlakul karimah. InsyaAllah. Tiga hal ya. Bahasanya mudah gitu. Tapi pelaksanaannya. Itu ya Rasulullah beri kabar kepada aku bagaimana caranya agar aku selamat di dunia dan di akhir nanti. Rasulullah menjawab, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kemudian kalau kamu terpaksa tersalah, nama manusia kan insan manusia tempatnya lupa dan salah. Kalau kamu terlupa, segeralah kembali kepada Allah. Iringi perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Dengan harapan mudah-mudahan perbuatan baik ini bisa menghapuskan perbuatan jahat. Kemudian bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Baik, baik di 85904785 kami berikan kesempatan, silahkan surah Wal Asr ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa. Eh, kita bertadarus ya. Kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. di sini enak ya di sana sekarang gitu ya. Kita coba lagi. Aduh. Ya silakan di 85904785. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak. Ya sudah ada yang masuk kayaknya nih. Silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. hari Ya. Pak Lagino dari Jati Bening. Oh, Pak Lagino. Iya. Ya. Saya mau ini suka ini apa uh, takut apa gimana ya Pak Ari hmm, itu ya, wajar ini, gitu. terjadi ya sama ini apa Pak Asri ini hmm. saya dulu kan tahunya kan Pak Asri nalkin sama Abi iya. ya nggak tahunya Pak Ari bilang tadi hmm. Bang Asr gitu ya, kalau dihentikan jadi Wal Asr tapi kalau disambung masih Wal asri innal insana lafi husrin illa kalau disambung kalau dihentikan oh, iya. wal asr banyak orang yang baca juga wal asr rohnya mana iya, ya iya. nggak iya. apa-apa kan alhamdulillah kita tahu iya, sedikit-sedikit ya alhamdulillah ini iya. sekarang itu dari pokoknya saya selalu dengerin Mbak Ari hmm, itu ini jadi sedikit demi sedikit tambah ya, itu betul, ini. betul, insyaallah maklum cuman hafalan ya, ya apa-apa ini Bapak uh, yang nggak lihat ya? Iya. Kapan kesini diambil kasetnya atau CD-nya? Sudah saya tajwidnya sudah selesai. Saya seles, uh, saya bikin ada surat ke-59 Al-Hasr, iya. ada surat uh, Takasur, ada surat Wal Asr ini sudah ditajwidkan, ada iya. tajwidnya. Insya Allah ngarep kalau Boleh. ini Pak Ari ada anak yang Boleh. <laughs> Iya. Baik, mau baca dulu? Iya. Boleh, nggak apa-apa latihan ya. Iya. Silahkan, Mangga. Coba ini ya. kalau Ya, tidak apa-apa. Baik, baik. Silahkan. Nir, nir, rajin. Nir. Nah, disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal ditahan gunah ta. innal insana ya. innal in, innal pak lafi pak udah bagus tuh innya gini innal innal insana lafi khusr innal insana lafi khusr Ilal ada tasjidnya di situ. Oh iya Bapak nggak lihat lupa lupa. Ilal gitu. Ilal ilal innal sekarang ilal ah. Ya. Inna il iya. ilallati am. manu Ilalat. i-nya jadi tasjid. Ilal gitu. Illalladzina hanya panjang mad badal. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kalau dihentikan bil gitu. Bapak tolong nanti kasetnya atau CD-nya diambil ya. Ya, nah, itu di situ nah, ada nah. saya saya belajar lagu diulang-ulang, kemudian yeah. nanti ada terjemah perkataannya, ada tajwidnya ya. Yeah. Terima ini, kasih. Kalau Bapak. ini kalau apa ini reaksinya itu kayaknya grogi itu. Ya, nanti lama-lama terbiasa ya. ya. Sama saya juga grogi. Gitu aja ya. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Belum terbiasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dihentikan, wal asr. Lebih pelan volumenya. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq. Kalau dihentikan. Tapi di situ wakoflah ya. Ada yang menyatakan di situ kan ada angka lima, boleh juga berhenti. Segi makna tidak terputus. Tapi mau disambung juga bagus. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر jadi kalau dihentikan wal asr, kalau disambung baru diwasal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa Kenapa berhenti? Napasnya nggak cukup. Kalau napasnya cukup terus. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Ini menurut Imam Syafi'i Kalau Quran itu hanya turun ini saja Kemudian manusia berpegang teguh Insya Allah selamat itu Iyalah di sini kan mak, uh, eh, sedikit tapi maknanya jauh Ini ada yang buku yang saya baca memahami sifat-sifat orang beriman. Ini bagus sekali. Mungkinkah seorang beriman itu berbuat dosa? Nih, ada ungkapan seorang beriman mungkin saja berbuat dosa. Tetapi dosa kecil yang dilakukan tersebut menjadi tampak sangat besar dalam pandangannya. Karena dosa dalam pandangannya seorang beriman adalah bagaikan suatu penghina, penghinaan dan pengkhianatan kepada Allah. Seperti dalam hadisnya diungkapkan ini ya innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa 'alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfi anfihi faqala bihi hakada hakada lallahu afraha afrahu ya bi taubatihi ini eh, tulisannya agak kecil. Ini eh, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang yang beriman akan melihat dosa-dosanya seperti dia melihat gunung di mana duduk di bawahnya. Kelihatan kan? Dia takut gunung itu akan menimpanya. Adapun orang yang selalu berbuat dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti kutu yang melewati hidungnya, lalu dia menepisnya. Allah lagi senang menerima taubat hambanya dari seorang pria yang turun di suatu tempat dengan membawa hewan tunggangannya yang berisikan bekalnya. Dia lalu tidur, saat bangun dilihatnya hewannya sudah tidak ada lagi. Dia menjadi kehausan karena tertarik adanya trik eh, panas matahari. Dia berkata, lebih baik saya kembali ke tempat tadi. Dia lalu kembali dan tertidur. Saat bangun dilihatnya hewannya sudah berada di sampingnya. Ini Allah ya. Itu. Baik di 85904785. Assalamualaikum. <laughs> Iya, terputus dicoba kembali. Iya. Di 85904785. Jadi mohon maaf ini ada perubahan teknik. Jadi biasanya di sini di sekarang di sana. Ya, sudah mas Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jubaidah. Benar. Mangga, silakan Ibu. Ya, Ustaz ini ya. satu ya, ya kalau nanti kasetnya. Mm -hmm. minta dititip aja sama ya Insya Allah, insya Allah nanti. ya, eh, iya. bulan depan. Mangga. Dan juga kalau bisa, Ibu ngetukin OBC nih Ustaz ya. Mm -hmm. Jadi kalau bisa, dengan kaset-kaset yang hasil mm -hmm. itu selanjutnya iya. apa-apa yeah. segalanya ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, ada surat Al-Hasr yang sudah jadi. Uh ah, -huh. Ah. Kasetnya apa CD-nya? Oh, ibu kasetnya. Oh, kaset. ibu bisa tenang belajar. Betul, betul, betul. Ibu diulang-ulang terus. Iya. <laughs> Baik, silakan Ibu. Wal asri ya. Wal wal asr. Jadi wal asr wal asri itu. Wal asr. Ain. Wal asr. Ya ya. من الشيطان rajim Bismillahirrahmanirrahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Terima kasih penajam. Sama-sama Terima kasih Ibu. Baik, kami berikan kesempatan yang lainnya. Ada yang dari buku yang saya baca ini memahami sifat-sifat orang beriman. Apa manfaatnya ibadah pada seorang beriman? Ibadah sangat besar manfaatnya bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya adalah benar-benar diniatkan untuk mencari semata-mata keriduan Allah. Dan pahalanya yang itu menjadikan selalu berada pada naungan rahmatnya di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis, saya bacakan terjemahnya dari Abu Malik Al-Ansari berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bersuci itu adalah separuh dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi mizan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya mengisi ruang di antara langit dan bumi. Allah. Salat itu adalah cahaya dan sedekah itu adalah bukti. Adapun sabar itu adalah sumber cahaya. Al-Qur'an adalah sebagai hujah bagi kalian atau terhadap kalian ini. Ini dimiliki ini bukunya bagus ya. Ini ada juga lima hal yang tidak dapat disaingi beratnya dalam timbangan amal. Pertama adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allahu Akbar, kemudian subhanallah dan alhamdulillah. Serta anak yang anak soleh yang meninggal lalu kedua orang tuanya sabar. Allahu Akbar. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan yakin akan balasan, kesemuanya itu dia akan masuk surga, yaitu beriman akan keberadaan Allah Ta'ala. Hari esok, surga, neraka, kebangkitan sesudah mati dan hisap. Karena ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan itu ya. Yang sudah hancur mana mungkin. Menurut orang-orang kafir kan begitu. Nah, ada juga jika seorang muslim atau mukmin berwudu lalu dia mencuci mukanya Keluarlah dari wajahnya tersebut semua dosa yang dapat dilihatnya dengan matanya bersamaan dengan tetesan air. Jika dia mencuci tangannya, keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua dosa yang dengannya dilakukan bersamanya dengan tetesan air yang terakhir. Sampai dia selesai dari wudhu dalam keadaan bersih dari dosa. Oh, pantesan harus memperbaiki wudhu ini kan. Ini. Ada lagi, jika seorang pria bersuci dan menyempurnakannya lalu melaksanakan sholat Jumat tanpa berbuat bermain-main logo, ya, sia-sia atau kejelekan sampai selesai imam sholatnya, semuanya itu akan menjadi penebus atas segala dosanya yang terjadi di antara Jumat tersebut dengan Jumat selanjutnya. Dan di hari Jumat ada satu saat yang apabila seorang beriman bermohon kepada Allah bertepatan dengan saat tersebut pasti akan dikabulkan permohonannya. Dan sholat sholat wajib adalah penebus atas dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Baik. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum. Dengan Ibu. Ibu Fatmi. Ibu Fatmi di mana Ibu? Iya, halo. Iya. Di mana Ibu? Pasal Minggu. Minggu. Ya. Mangga, silakan. Jangan husse, hus. Jangan husse ya khusrin gitu. kalau ya. disambung eh, bisa, kalau dihentikan khusr kan? Ya. ya. Diulang. Innal insana lafi khusrin illa illa ladzina amanu wa amil. Ain wa amilus wa amilus solihati wa Tinya pendek وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حق وتواصوا bis jangan saubil alif lam sia tidak oh, iya. dibaca watawa saubis sober watawa saubis so Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 8594785. Iya. Silahkan Aha. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah masuk. Waalaikumsalam. Siapa ini? Dikirin Pak Ustaz. Oh, si kembar. Uh, sorenya enggak ada kasihan sekarang. <laughs> udah ngaji. Oh, udah ngaji. Alhamdulillah. Iya, begitu atuh ya. Uh, ya, silakan, Nak. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus Ain. wa amilus wa amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr Terima kasih Pak Ustadz Riri mau baca Iya silahkan Kalau kembar harus dua-duanya Yuk silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan nak Jangan ngeberenyeng <laughs> A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan sudah ke sini, sudah ketemu, jangan takut lagi. Ya, lepas suaranya. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Wal ashar Innal insana lafi khusyar Illa lazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw Artinya pendek وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق dengan hak bil haq Kalau akbar kalau dihentikan di situ kabir kubro yang akbar tapi kalau nggak dihentikan nggak ada kolkolah watawasaw bil haqqi watawasaw wa sabr watawasaw bil haqqi sabr terima kasih sayang hmm. si kembar kelas 6 ya sekarang ya 5 oh kelas 5 rajin belajarnya ya Hmm, sekarang sore nggak ada ngaji kebetulan tuh kemarin kan disuruh ngaji susah. <laughs> terima kasih. Salam. ya Iya, Alaihissalam terima kasih. Salam buat ayah ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat al asri ini al asr artinya zaman atau masa yang padanya bani Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu aslam bahwa makna yang dimaksud adalah waktu asar. Tetapi pendapat yang terkenal adalah yang pertama. Jadi dimintakan semua waktu. Allah bersumpah demi masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nah ini nasihat menasehati supaya menaat, mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. Ih, kalau diingatin, kadang-kadang kan suka marah. Nah, cara ada caranya, ada maidatul hasanah. Saat orang berbuat salah tidak ditegur di depan orang banyak sehingga orang itu malu kan tidak, ada triknya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir juz ke-30 ini di halaman 551 Bu Agus, ini Bu Agus Bu ini Anwar nih. Miliki ya terjemah ininya Ibnu Katsir Al-Misbah atau Fizilalil Quran atau uh, tafsir uh, Muhammad Abdul ya atau Al-Azhar Buya Hamka banyak sekali. Di halaman 551 tetapi pendapat yang terkenal adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi dengannya dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian yakni rugi dan binasa ladina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman, hatinya dan anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal yang soleh. Dan watawasobil hak, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, yakni menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Watawasobis sober, dan nasihat-menasihati supaya menetapkan kesabaran yaitu tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebaikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Itu ini eh, tafsir Al-Asr ini atau Wal Asri ini di Ibnu Kasir eh, singkat ya, tidak begitu panjang. Tapi di eh, Al-Misbah ini panjang. Nanti beruntun ya, e, akan berlanjut. Hari Senin kita teruskan lagi. Seperti di halaman 498, Pak Quraish Shihab mengungkapkan di sini dalam penafsirannya, kata lafi adalah gabungan dari huruf la, lam yang menyira, e, me, memberikan gambaran makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna wadah dan tempat. Dengan kata tersebut tergambar bahwa seluruh totalitas manusia berada di dalam satu wadah kerugian. Kerugian seakan-akan menjadi satu tempat atau wadah dan manusia berada serta diliputi oleh wadah tersebut. Jika demikian, waktu harus dimanfaatkan. Apabila tidak diisi maka kita merugi. Bahkan kalaupun diisi tetapi dengan hal-hal yang negatif, maka manusia pun diliputi oleh kerugian. Disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dan kedua dan dari sini pula ditemukan sekian banyak hadis Nabi yang memperingatkan manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sedemikian rupa. Ada se sehingga ada diungkapkan dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, sering disia-siakan. Yang pertama, ya, banyak manusia ini adalah kesehatan dan waktu. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia yaitu kesehatan dan waktu. Saat sehat dia lupa, udah sakit baru nyadar. Waktu saat waktunya panjang banyak dia lupa. Saat waktunya kepepet habis baru sadar. Ini ya e, tafsir ininya belum selesai. Baru sampai 498. Saya hanya membacakan. Sebaiknya ibu dan bapak miliki ya. Saya punya pari tapi nggak pernah dibuka. Oleh sebab itu sering saya katakan kebaikan itu susah awalnya ibarat motor zaman baheula, mobil zaman baheula harus dipanasin dulu <laughs> gitu ya. Udah panas mah kesananya. Tapi kalau kejahatan nggak begitu. Ada ada musik, ada apa langsung anak-anak keluar. Ada pengajian tutup-tutup rumah. <laughs> Ibu dan Bapak jangan lupa hari ini di rumah yatim kita ada taklim, belajar terjemah perkata, belajar bahasa Arab, belajar tajwid. Jadi kalau Sabtu tahsin, tahsin spesial belajar huruf, belajar makhraj, belajar lagu, belajar tajwid hari Sabtu. Hari Ahadnya Minggu jam 1 sampai jam 5, jam 13 sampai 17 itu kita mulai belajarnya belajar terjemah perkata, tafsir dan bahasa Arab. Silahkan dari jam 9 sampai jam 12 juga ada belajar pengajian secara umum. Ada saran, ada kritik, ada masukan atau ingin bertanya, bertanya lewat SMS saja silahkan ya ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Kecepatan 0812 828 7881. Untuk Netran mualaf atau siapa saja yang menginginkan CD dan kaset yang gratis untuk Netran mualaf, silahkan datang Sabtu dan Minggu dari jam 9 sampai jam 5 mm, sore, 17 ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM